melakukan amal baik apa enggak? Orang kafir di dunia ini bisa melakukan amal baik apa enggak? Bisa. Bisa contoh, sampean lagi jalan habis hujan licin, terpleset, gelundung gelundung gelundung gelundung wong lemumu sakmono. Terus di belakang sampean itu ada orang kafir nggak pernah sholat kira-kira orang kafir yang di belakang sampean tuh bisa nolong sampean apa enggak? bisa ketika orang kafir itu menolong sampean yang terjatuh itu namanya melakukan kebaikan berbuat amal baik semacam itu dibalas kebaikannya sama Allah dan kebaikannya langsung di cash sama Allah dikontan dikasihkan di dunia ini maka jangan heran kalau orang kafir di dunia ini kaya ekonominya gampang misalnya perumahan sini mau bikin acara tablik akbar terus ada orang yang nggak pernah sholat sama sekali namanya kan kafir kalau nggak pernah sholat sama sekali nggak pernah wah ikut bantu kepanitiaan terus ikut bantu noto tenda ikut membantu gelar karpet semangat memang biasanya yang semangat semangat ya sing gak sholat sholat kui ya kebetulan ini uangnya ya teko Alhamdulillah uangnya iseng guyu nggak usah tersinggung itu namanya berbuat kebaikan dibales sama Allah dan balasan kebaikannya di cash sama Allah dikontan sama Allah mohon maaf ada orang kafir jiwa sosialnya tinggi dia dermawan sering ngasih bantuan finansial ke tetangganya yang miskin itu juga kebaikan dibalas sama Allah balasannya dikasihkan langsung di dunia maka jangan heran kalau orang kafir di dunia ini kaya rata-rata kaya suge-suge mungkin timbul pertanyaan kenapa sih balasan kebaikan orang kafir kok dikes sama Allah dikasihkan dunia ini semua nyapo balasannya wong kafir karo Gusti Allah kok dikekno nang donya kabeh eh, jawabannya jelas ya kersane esok no akhirat Gusti Allah orang usah mikir Nah kalau balasan kebaikan orang kafir ini nggak dikasihkan di dunia ini, bisa-bisa nanti di akhirat orang kafir itu nuntut ke Allah. Ya Allah, engkau telah berjanji siapapun dulu di dunia yang melakukan kebaikan akan dibalas kebaikannya itu dulu waktu di dunia saya sempat melakukan kebaikan ini ini ini ini ini belum dibalas maka sekarang saya tuntut saya minta ngono makanya kalau Gusti Allah wis dikekno kabeh nang donya ben dirasa-rasake nang donya biar dinikmati di dunia saenak-enake ben ditutupno ben dienak-enakno oh di dunia cuma sebentar ae kok dari Gusti Allah ngono wis nyoh nang dirasake nang donya iki nang dienak-enakno nang donya iki wong nang donya mung dilu wae sono akhirat karing gibenge besok di akhirat tinggal nyeksone ngono tapi kalau orang-orang yang baik seperti warga perumahan cipta taman asri sing doa ibadah sing sergap ngaji ngene iki ora usah bendol dasmu melakukan amal kebaikan kadang balasannya gak dikasihkan di dunia kenapa? saking cintanya Allah sama warga taman cipta asri saking sayangnya Allah sama warga taman cipta asri kok sayang gimana? lah eman kalau baik, balasan kebaikan itu dikasihkan di dunia semua sayang kan berarti nanti warga Taman Cipta Asri merasakan nikmat cuma sebentar merasakan bahagia cuma sebentar kan kehidupan di dunia ini cuma sebentar kata Allah gitu enggak, enggak tak kasihkan di dunia eman nanti menikmati kebahagiaan dan enak eh, yang dunia aku sedih lu enggak tak kasihkan besok aja di akhirat balasan kebaikan dari warga Taman Cipta Asri ini tak kasihkan besok di surga sementara di dunia melarat gak apa-apa wong dilu wae so di akhirat merasakan nikmat selamanya merasakan bahagia tanpa batas wape warga Taman Cipta Asri ya, ini sengaja saya sampaikan tujuan saya untuk menghibur sing kere-kere kuwi ben ora nemen-nemen ngenese ngono lho Alhamdulillah nontonnya melarat. melarat sono akhirat suki nah ada yang sempat protes kalau memang benar keterangan sampean balasan kebaikan orang mukmin itu dikasihkan di akhirat dikasihkan di dunia di, di surga nah, saiki kaya kiai kiai kaya rata-rata nang kaya suge-suge Cari ini balesannya diparingno do akhirat katanya balesan kebaikannya dikasihkan di surga tapi di dunia kiai-kiai itu rata-rata kok suge-suge main yo api-api mobil yo api-api bojo yo dong ngono pie, cari jare di keno nang akhirat dikasihkan di surga tapi nyatanya di dunia kiai uripe kok mulio kok enak gini bapak ibu jamaah sekalian nondonya ini iki lek kiai kok suge, wih pantes tar dulu jangan diketawai jadi lek kiai kok suge, wih pantes pantesnya gimana lo sebab kiai kiai kuwi tabungannya no akhirat wis akeh punya tabungan qiyamul lail, tahajud, witir, zikir, dua tabungan berjuang agama, dua tabungan bimbing umat, bimbing masyarakat, punya tabungan yang rambut santri. Jadi pantas karena tabungan akhir atw sake sebagian bonusnya dikasihkan di dunia. Makanya ada kiai suge ojo iri. embo coba didik anak ini mesti kewajibannya orang tua tapi karena orang tua nggak mampu akhirnya anaknya dibruk no kiai dikongkon mulang menunggu kiai ini yo ya gelem coba ngomong dibayarin tak urus ya leh membayari piro Wong saulan ditarik lima ngewu yo ya nunggak ae ora guyu kelakuanmu yang menunggui, kuwi ora cucuk bro ayo coba saiki ono tonggo pakaiane ngelumbruk kotor sak pirang-pirang pakaian kotor di no sampean mbak no pakaianku gelem ora sampean burun badan. lah iya ya itu wae dibayar sak wulan 5000 ngono kok sama nek iri kiai kok mulia ojo mengiri muliane kalau iri kiai kok suke, jangan hanya iri sugie Tiru amaliae lakukan haliahnya para kiai lu sama mesti yang mulia kaya para kiai di antara haliahnya apa tengah malam dini hari jam setengah tiga bangun terus wudhu eh nguyose harus dibantah harus kuih kok tadi si iwek Masuk langsung wudu ya nguyu sik terus bareng nguyu wudu cewek kok Masuk kiai ra cewek habis itu subhanallah pakaian rapi beber deket hadap kiblat Allahu akbar qiyamul lain tahajud sholat hajat witir rampung ono lungguh silo berzikir berdoa sampai subuh nggak bergerak dari tempat duduknya itu zikir nang Gusti Allah ayo model ngono kuwi kuat rupamu kuat eh ini gak kuat ya terima-terima no nasibmu ngono kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, iki iya iya aku ngene mbok pikir ndelok jam ngono wae ndak aku ndelok temane gitu. indah kebersamaan tingkatkan refleksi sosial Islam di era modern betul banget nah modalnya ya meringeti tahun baru ini ya nyambut tahun baru ini ya ngaji se, ngaji ngatur jiwa muga-muga jenengan iso istiqomah iso ajeg setiap ada event majelis taklim ada event tablik akbar istiqomah derek ke istiqomah hadir di tablik akbar itu nge nge siapapun yang kasih tausiah selama itu ahlu sunnah wal jamaah ikut nge nge hopo yo ya pilih-pilih ya Anwar Zahid yo ya gak boleh kayak gitu